Qala al-Imam Bukhari rahimahullah taala babu muqallibil qulub wa qaulillahi ta'ala wa nuqallibu afidatahum wa absarahum Al-An'am ayat mi'awa asrah Al-Hadis birakam sab'alaf wa salasamia wa wahid wa tis'in At-Tasani Sa'id bin Sulaiman Ani bin al-Mubarak An Musa bin Uqba An Salimin عن عبد الله طيب عن عبد الله أنه قال أكثر ما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحلف لا ومقلب القلوب باب إن لله مئة اسم إلا واحدا إلا واحدة Qala Ibnu Abbas ratala anhuma dul Jalali Al-Azamati Al-Barru Al-Latifu Hadis berakam sab'alaf wa salasamiha wa asnan wa tis'in Hattasana Abul Yaman Akhbarana Su'aibun Pertigaan kemarin dibaca Su'aibu atau Su'aiba Su'aibun Munsarif Bukan guru Munsarif أبو حدثنا أبو أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن لله تسعة وتسعين اسما مئة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة أحصيناه أي حفظناه باب Mukallibil qulub bab yang bisa tentang bahwasanya Allah adalah yang membolak-balik hati wa qulillahi ta'ala wa nuqallibu af'idatahum wa absarahum di sini perlu kita ketahui bahwasanya khabar anillahi ta'ala ausau minal asma babu muqallibil qulub ini kabar pemberitaan tentang sifat-sifat apa tentang apa tentang sifat-sifat Allah babu sifat ausa min babil asma boleh kita mengkhabarkan tentang Allah bahwasanya Allah yang membolak-balik hati dan tidak bisa diambil dari khabar tadi bahwasanya Allah yang membolak balik hati kemudian kita tetapkan bahwasanya Allah memiliki nama al muqallib tidak seperti kita katakan qala syari maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala khabar anillahi taala ausau min babil as asma lebih luas daripada bab tentang nama-nama Allah seperti yang mengatakan, ya kan? Yang membolak-balik hati. Seperti kita katakan, seperti orang awam mengatakan, apa kita pasarkan kepada yang memerahkan cabai? Nah, apa? singa ngabang nolombok. Maksud siapa? Allahu Ta'ala. Itu namanya khabar anillah. Ini lebih luas pembahasannya daripada kita memberikan nama atas Allah. Adapun seperti ini babu muqallibul qulub yakni khabar tentang Allah memberitakan bahasa Allah yang membolak-balik hati. Wa qulillahi ta'ala wa nuqallibu af'idatahum. Ini khabar tentang perbuatan Allah dan kami membolak-balik af'idatahum hati mereka. wabsorohum dan penglihatan-penglihatan mereka. Halo. Salam. Ada di sini orangnya? Kenapa? Kenapa? Halo? Halo? Halo? Ada sini orangnya kenapa? Oke, oke. Wa ta'lim saniki tiange ta'lim. Monggo ini Yang ta'lim ini gitu. Baik. Walukallibu af'adatahum wa absarahum. Dan kami yang membolak-balik hati mereka dan pandangan-pandangan mereka. Ini yang dikenal Imam Bukhari Ta'ala adalah mengkabarkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi babu sifat awsa min babil asma. Nah. Seperti babu muqallibul qulub ini mengkhabarkan tentang perbuatan Allah yang membolak-balik hati. Hadis yang bernomor 7391 Anis Sa'id bin Sulaiman bin al Mubarak an Musa bin Uqba. an As an Salim an Abdullah Abdullah man sini Abdullah bin Mas Mas'ud radhiyallahu anhu. Ana qala Hah? Apa? Walalam. Salim memang anaknya Bunu Umar. Tapi di sini biasanya kalau ungkapkan mutlak Abdullah anaknya Abdullah bin Mas'ud. <clears throat> Jika ditelakan Abdullah biasanya Abdullah bin Mas'ud. Bahwasanya beliau berkata aksaru makanan Nabi. Jadi kebanyakan keseringannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah yakni la wa muqallibil qulub. Sumpah diawali dengan nafi untuk takkid. Fala wa rabbika la yu'minun seperti itu. Fala wa rabbika la yu'minun. Itu maknanya takkid. Sumpah diawali dengan nafi maknanya adalah takkid menguatkan makna Seperti wala warabbika la yu'minun. Demi Rabbmu sungguh mereka tidak beriman. Sungguh-sungguh mereka tidak beriman. Hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Nah di sini la wa muqallibul qulub beliau menginginkan adalah takkit dengan la di sini. La nafiyah. Tidak dan demi zat yang membolak-balik hati. Dan ini juga tidak bisa diberikan nama bahwasanya adalah Allah dalam mukallib. Kenapa? Karena masalah nama adalah tauqifi. yakni menunggu nas dari Al-Qur'an dan sunnah. Ini kabar tentang Allah, tentang perbuatannya. Bahwasanya dialah Allah dat yang membolak-balik hati. Secara sebenarnya, secara hakikatnya sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah tentang sifat membolak-balik ini. Babu inna lillahi mi'atan mi'ata ismin illa wahidatan. Bab sunya bagi Allah. Seratus nama kecuali satu. Jadi sembilan puluh sembilan. Kalau Ibn Abbas dul jalal, al jalal maknanya al azamah. Al barru maknanya al latifu. Eh Ibn Abbas radhiyallahu ma? mengatakan dul jalal yang memiliki keagungan. Dul jalal yang memiliki mana sahib. Ada du yang maknanya apa? Al-Ladi. Lugunya siapa itu? Saya nggak tahu. Du maknanya Al-Ladi. Ta'i. Ta'i. Ta'i. Ta'i atau Ta'i? Bani Ta'i. Ayo. <coughs> Ini maknanya sahib. Yang memiliki keagungan. albaru barru yang latif. albaru di mana albaru Sama saja. Master bimana apa isim? Fa, pak <coughs> Al-latif yang maha lembut, yang mengetahui yang tersembunyi dan yang dohir. Hadisana Abu Yaman akhbarana shuaibun hadisana Abu Zinat, an Arad, araj an Abi Hurairah anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata Sesungguhnya bagi Allah 99 nama 100 kurang satu kecuali satu. Manahsa dakhalal jannah. Siapa yang menghitungnya dia masuk surga. Al-Imam Bukhari mengatakan ahsaynahu mananya hafidnahu. Ahsa mananya apa? Menghafal. Bukan cuma menghitung 1, 2 sampai 99 tapi menghafal. Dan ini alul ilm berselisih dalam masalah bilangan pembatasan nama ini. Ibnu Hazm rahimahullah taala menetapkan cuma 99 tok hadis ini sesuai dengan dohirnya. Dan yang lain dari kalangan mayoritas alul ilm bahkan nama Allah tidak terbatas. Ya kan? Dengan dalil-dalil yang lain. Maka kalau itu dikatakan di sini innal inna isman itu muawal karena dohir ini tidak diambil sesuai dengan lafadznya tapi hadis yang lain yang menafsirkannya maka dikatakan muawal dan takwil itu boleh kalau takwil korib, bukan takwil bait. Dan dengan nas, dengan dalil. <clears throat> Baik. <clears throat> Dan pertuntutan dari kalamnya Imam Bukhari habib nahu inilah yang memiliki faedah bahwasanya manah sahad dakhalal jannah Dan ini juga menunjukkan bahwasanya nama-nama Allah ini semuanya mengandung sifat. Bukan nama yang mujarroda, bukan asma al mujarroda, nama nama alam melulu, tapi nama yang dikatakan a'lamun wa ausofun. Dan akan kita lewati insyaallah penjelasan dari Syekh bin Basrah rahimahullah taala Qala Syekh bin Bas as-Sarah soal nah, ini soal minas as-Syekh ya, pertanyaan dari Syekh bin Bas. Takallama ala mi'a illa wahida yani maksudnya apa? Sareh bin Hajar. Beliau bertanya apakah Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar berkata atau berbicara tentang masalah lafadz mi'a illa wahida 100 kecuali satu Jawaban sebagian muridnya mengatakan kalau al habib bin Hajar fil Fath mencatat salis asar juz yang ke-13 salah salasami awas sab'a awas sabi'in 77 Qalu babu inna lillahi mi'ata ismin illa wahidatan Zakara fi hadis Abu Hurairah anhu innal tis'atan wa isman Kata-kata Mas syarhu fi kitab ad-da'awat. Kata Al-Hafidz bin Hajar telah lewat penjelasan tentang hadis ini dalam kitab ad-da'awat wa man rawahu bilafat lafadz al fi hadits Dan penjelasan siapa yang meriwayatkan hadis ini dengan lafadz yang telah disebutkan di bab ini ini judulnya ini wa waqa'a huna fi riyatil kusmayin apa kusmai ini Ha? Kus apa? Aywa, salah khair. Kus mayali. Mi'atan illa wahidan. zikir. Wa mi'atan fil hadis badalun min qawlihi tis'atan wa tis'in. Inta kalamu rahimahullah ta'ala. Kusmayhani. Bacaannya begitu. Perhatikan tuh. Tadi dari akhuna Mus'ab Kusmayhani di harokati biar besok gak lupa kalau lima malah ini fi umdatil qari Muzalat atau juz 25 Sabha 94 kauluhu illa wahidan kata firiatil kusmaihani Wa firiyati ghairihi illa wahidatan jadi ada yang riwayatnya pakai tadzkir, ada riwayatnya pakai apa? Manas, walala taknis, Eh, tadzkir dan taknis, walala taknis, Bikti baril kalimah. Ai au au yalil mubalago. fil wahda. Kenapa disebut dalam sebuah riwayatnya taknis wahidatan? Mungkin bisa jadi ditanya dari sisi makna kalimat. Atau untuk mubalaghah dalam wahdah. Wahdah itu apa? Satuan. Nahwu rajulun alamatun. Alamatun alamatu. Alamatu. Warawiyatu. Nah, rajulun alamah. Lil mubalaghah, lil mubalaghah. Rawiyah. Nah, Rasulun rawiyah. Bukan berarti Rasulun itu mu'annas tapi lil mubalaghah seperti allamah. Wa faidatu mi'a wa faidatu mi'a illa wahidatan at-ta'kidu. Kalimat mi'a kecuali 100 eh, satu apa? Alah. 100 kecuali 1 faedahnya adalah di sini dibawakan takkid illa untuk takkid. Wa faedah dan faidah mi'a illa mi'atan illa wahidatan atau mi'atun illa wahidatan inna lillahi tis'ata inna lillahi apa? Mana lafadznya? Tis'atan wa tis'ina isman mi'atun illa wahidan. Nah, mi'atun illa wahidan. Ini faedahnya adalah untuk takkid wa rafu tashif. Apa makna rafu tashif? biar nggak salah baca. Biar nggak salah baca. Karena kadang adanya tasib kadang-kadang apa? Kitab yang sudah lama itu tulisannya tepat tapi kadang-kadang apa ada tai nyamuk yang nempel di situ. Akhirnya apa? Orang yang lain membacakan nampaknya titik bikinannya penulis tapi di, tidak. Nah, itu sebab-sebab adanya tasif dalam suatu mahtutot, suatu tulisan tangan, karena sudah lamanya kitab itu di sebagian tempat. Nanti kadang-kadang apa? Di, ada apa? Tai nyamuk yang satu di situ. Atau tai apa misalnya, atau rusaknya tulisan. Tapi kalau dikasih tulisan, dikasih apa? Dikasih penguat. Ya kan? Mi'a illa wahida, udah nggak ada lagi. Nggak ada lagi apa? Keraguan bahwasanya kalimat yang tadi mungkin titiknya itu lebih daripada yang dibutuhkan, nggak akan salah untuk diketahui maksudnya ataupun maknanya. Maka dikatakan wa faidatu mi'atun illa wahidan adalah untuk takkid dan raf utashif biar nggak salah baca. Nah. Karena orang-orang itu ketika membaca dalam satu tulisan ternyata nanti titiknya titiknya itu maunya hak jadi kok. Ya kan? Maunya haber jadi khobar. Kenapa? Karena tidaknya tadi nggak diinginkan tapi ada datang sendiri seperti nggak disengaja ada tai nyamuknya nempel di situ. Atau rusaknya suatu tulisan karena sudah lama. Dan maktutat ini berarti kan ya sampai sekarang masih banyak di tangannya negeri-negeri kafir. Ya kan? Dan sering yang kita dengar dulu Syekh Sanaullah Zaidi, beliau ini kerjaannya adalah mondar-mandir ke luar negeri ke sana kemari itu mencari mahtutot. Jual beli mahtutot. Cari ke Suriah, cari ke Irak, cari ke Saudi, cari ke Mesir. Sampai ke negeri-negeri kafir. Cari mah mahtutot. Ya ini peninggalannya alul ilm zaman dahulu. Perhatikan ini siapa ini Bangun ini. Seluruh. Baik. Jadi faedahnya adalah rafu tasib diantaranya untuk apa? Menghilangkan adanya tasib dalam suatu cetakan tertentu. Inta kalamu rahimullah taala. Habis nukilan dari kalamnya Sarih yang dibawakan oleh murid-muridnya Syekh bin Bas ketika dares. Ini pertanyaan dari Syekh bin Bas dan jawabannya tadi yang ditulis di sini. Qala bin Bas walihada fi riwayah al-ukhra man hafidha dakhala al-jannah. Nah. Walihada lantaran ini dikarenakan ini dalam riwayat yang lain bukan man ahsah tapi man hafidha dakhala al-jannah. Siapa yang menghafalnya masuk surga. Kalau ulama maknaha ihsa'uha wa hifdhuha min haitsul lafdu wal makna jami'an. Berkata al ulama Atas bin Bas beliau menukilkan ulang ucapannya alul ilm. Makna man hafidhu dakhalul jannah. Makna man ahsad dakhalul jannah adalah menghafalnya, menghitungnya dan menghafalnya dari sisi lafaz dan maknanya sekalian. Jadi kita harus mengetahui tentang makna-makna yang dikandung oleh apa? Oleh nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan pekerjaannya ikhwan muslimin biasanya apa? Ditulis, dibikin apa? Nama jalan. Antum tahu di Sugian? Jejer ngalawar Tahu? Nah sekarang ada yang sudah dibuang ke kali, ada yang apa, yang ada macam. Tahu tahu? Itu pekerjaannya orang-orang apa? Das-dasnya, ikhwan muslimin. Nah? Apa? Ayo. itu kumbang-kumbang itu. Tahu? Tentu di sekian itu. Sir ngalowar itu. Eh? Nah itu. Itu kerja siapa? Itu bukan orang sekian itu Orang-orang apa namanya? Iya. KKN. Nah. KKN apa? Kuliah kerja. Kuliah kerja nyata katanya. Itu nyatanya, ya itu nyatanya. Nah, dirikan ikhwan muslimin. <clears throat> Mereka menulis itu tapi nggak memuliakan apa yang dikandung oleh nama-nama itu. Ya kan? Bid'ah khurafat terus dikerjakan nggak tahu tentang bahwasanya Allah itu menghitung amalan mereka dan memperhitungkan. Nah, itulah bodoh tentang apa yang dikandung oleh nama-nama Allah semua dikandung apa? Biar nampak islami hasil kuliah kerja nyatanya. Nah itu. Kemudian ya kan dipasang di jalan-jalan itu nama-nama Allah. Akhirnya nggak terurus. Sehingga apa? Ada yang diparit, ada yang dibalik dan dijungkir. Ada yang macam-macam. Nah, itu dulu hasil orang-orang itu. Nah, orang-orang sufi, mereka menghafal ini dan bahkan dapat di pelintir-pelintir. Ditahrif. Ya kan Allah dibilang hu hu hu ha hu ha hu. Nah, nah itu orang-orang sufi. Maunya dengan ini masuk surga. Tapi mereka memelintir-melintir tentang sifat-sifat yang dikandung nama tersebut. Karena mereka rata-rata adalah Jahmiyah, Syairah. Jadi, ihsa'uha wa hifduha. Maknanya menghitungnya dan menghafalnya min haisul lafad, lafad dan maknanya sekalian. Yuhsiha wa yahfaduha. Yuhsiha menghitungnya dan menghafalnya wa yaktani bil makna. Tengok, wa yaktani bil makna kandungan dari nama-nama tadi itu diopeni, diperhatikan. Allah bernama Basir Maha Melihat, maka kita harus memiliki kewaspadaan terjaga bahwasanya semua gerak-gerik kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa saja yang kita ucapkan, yang kita apa yang kita lakukan. Wa ya'malu bi dan beramal dengan nama yang ia apal apal tadi. Makna yang dia ketahui di amalkan, Jadi dia terus nanti memiliki murokobah. Murokobah itu artinya apa? Pengawasan dia harus benar-benar memiliki kewaspadaan. Bahwasanya dia diintai oleh Allah Subhanahu wa taala. La mudatul hafid fakot wal ihsa min gori amalin bukan sekedar cuma mengapal tok dan menghitung tanpa diamalkan. Nah, perhatikan. anda melihat bagaimana orang-orang sufi. dosa ya, Dosa-dosa besar terjang. Ribat terjang. Jenggotnya jangan sampai tumbuh. Kenapa? Karena biar gak sebut dengan wahabiyah. Ngerokok, ngebut, kenapa? Untuk menjadi sibit Ah, wahabiyah. Kenapa? Karena nggak ada orang yang meramal kecuali wahabiyah. Nah, Mahfum? Partai ngebut terus Bahkan di antara mereka termasuk corong-corong pemahaman kufar. Bahkan komunis pun melewat mereka. Syiah lewat mereka. Tapi apa? Katanya apa? Apa? Asmaul Hus Husna. Faya kalimatun tussa wa yu'malu bimuktadoha. Tengok. Faya. Nama-nama Allah tadi adalah kalimat yang dihitung dan diamal sesuai dengan tuntutannya. Muktadoh, tuntutannya. Walihada rutiba alaiha dukhulul jannah. Lantaran ini apa? Rutiba alaiha. Balasannya, ganjarannya bagi yang menghafal dan mengapal, mengamalkan sesuai dengan tuntutannya masuk sur surga. Karena siapa yang tahu tentang nama-nama Allah dan mengetahui tentang makna-maknanya kemudian mengamalkan sesuai dengan nama-nama tadi, maka benar-benar dia akan berhenti dari semua apa yang Allah larang, berhenti dari semua apa yang Rasulullah larang dan mengerjakan apa yang Rasulullah perintah dan mengerjakan tentang perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha Ghafur minta ampunan dari dosanya. Allah Maha Penyiksa. Ya kan? Sadidul azab dikabarkan, maka kita takut tentang siksaannya. Syadidul iqab dan yang semisalnya. Memiliki sasaan yang pedih. Ini semua adalah kandungan dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka itu tuntutannya adalah dukhulul jannah bagi siapa yang menghafalnya, menghitungnya dan mengamalkan dan op ngopeni tentang makna-maknanya. Maka itu berarti kan ya ahlu sunnah orang yang paling berada di garis depan dalam perkara ini. Maka antum atau kita semuanya maka kita harus nak tazubi manhaji ahli sunnah wal jamaah. Nak tazubi manhaji salafiyin. Obi dakwah salafiyah bukan kemudian kita ini minder. Tapi dakwah salafiyah kita harus apa merasa bangga merasa gagah dengan dakwah ini. Kenapa? Karena itulah yang kita disuruh bergembira. Karena apa yang diberikan oleh gembira dalam ini adalah apa termasuk sunnah dan es Islam. Islam dan sunnah seputar terputar dalam dalam kandungan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Baik, soal menasikh takallama sari ala man ahsara wa wala ma takallama wala ma takallama. Yani Syekh bin Bas menanyakan sarih yakni Syekh apa Alimah bin Hajar apakah berbicara dari lafaz man ahsara dakhala jannah atau tidak berbicara? Di sini Ibn Bas menanyakan ala in takallama alai wala qala taqaddama wala ala ini apakah berbicara ala ini bicara masalah ini manasad dakhul jannah atau tidak jawaban dari para dari sebagian para ulama betul ilm dari santri-santri beliau qala lima al ini fi umdatil qari jilid ke-25 halaman 94 qauluhu ahsaynahu hafidnahu ahsainahu hafidnahu. Hada min kalamil Bukhari asarabi ila anna al ihsa wal hifd. Ini dari kalamnya Al-Bukhari <clears throat> beliau mengisyaratkan dengan kalam ini bahwasanya makna ihsa adalah hifd menghafal. Wal ihsa fil lughah yutlaqu bi ma'nal ihata bi ilmi di syai' wa qadarihi. Al ihsa itu dalam bahasa yutlaqu bisa diungkapkan <coughs> makna alihato meliputi menguasai mengilmui bilangannya sesuatu dan kadarnya sesuatu besar dan kecilnya banyak dan sedikitnya <coughs> itu makna ihsa wa minhu awa ahsa kulla say'in adada nah, makna ihata makna meliputi bilangan sesuatu dan kadar sesuatu dari firman Allah taala wa ahsa kulla say'in adada Allah itu menghitung segala sesuatu bilangannya. Ada dalilnya apa bentukannya? Tamyiz. Qalul Khalil wa bimakna al-itaqah lahu. Ahsa bimakna juga al-itaqah. Qala ta'ala alima an la tuhsuhu fataba alaikum ay lan tutikuhu. Indah kalamu rahimallahu ta'ala. Jadi kalian nggak akan mampu untuk melaksanakannya. Itu mana lantuh suhu. Mananya itu itu Kemam, kemampuan. Baik. Soal ba'dul masahib yuktabu fi akhiriha hadil asma hal ya nafsuha sahihatun. Jadi sebagian mushaf Quran yang ada di tangannya kaum muslimin di akhirnya di halaman-halaman terakhir ditulis nama-nama tadi. Ya kan? Ini pertanyaannya kepada Syekh. Muridnya yang tanya, Hal ya nafsuha sayhatun apakah nama-nama itu yang tertera itu memang itu benar nama-nama Allah? Jawabannya beliau, la tidak benar. Ma hiya ya yakni rentetan nama sardul asma sardul asma rentetan nama yang tertera dalam hadis dalam riwayatnya Imam Tirmidzi. Perhatikan. Ini tidak mahfudah. Itu dalam riwayat Imam Tirmidzi yang biasanya tertera di sampul-sampul Al-Qur'an bagian belakang. Ini ada di sana. Itu guru mahfudah. Saat fi hadis walakinnaha guru mahfudah. Datang dalam sebagian hadis tentang rentetan tentang sardul asma' tentang penghitungan satu dua sampai 99 nama. Dalam sebagian riwayat, tapi tidak mahfudah, yakni apa? Tidak bisa dipertanggungjawabkan, bahkan riwayat yang mungkar bahkan mutoriba. Sebagian ulama mengatakan mutarib syaratnya dan matanya. Wallahu jalla wa ala, wallahu jalla wa ala jalla dzalika lil ibad ya yata'amalunaha wastamfitunaha minal Qur'an wa sunnah hatta yastafidu minat tatabuk wa ta'ammul. Dan Allah Jalla wa'ala menjadikan hal tadi, menghitung 99 nama tadi itu dijadikan untuk para hamba supaya mereka itu memperhatikannya dan mengistimbatkannya dari Al-Quran dan Sunnah supaya mereka bisa mengambil faedah, faedah dari apa? Penelitian dan penuh perhatian untuk mengetahui nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang ada 99 nama tersebut. Dan itu bukan pembatasan. Artinya barang siapa yang mempunyai kemampuan dalam menelaah dalam Al-Quran dan Sunnah sehingga mendapatkan 99 nama tadi, maka inilah yang terpuji memiliki keutamaan yang khusus. Adapun syaratul asma rentetan nama yang tertera dalam sebagian sanad hadis yang ada dalam sanad Tirmidzi dan yang lainnya, ini secara riwayat tidak diterima. Maka dikatakan guru mahfudo bahkan riwayatnya mutarif goncang bahkan syad dan mungkar. Soal al-amalu biha ya, ya syekh wa doa biha. Bagaimana bentuk pengamalan tentang nama-nama itu dan bentuk menggunakan untuk berdoa dengan nama-nama itu bagaimana? Jawabannya beliau ya ta'allamuha al-insanu. Seorang insan mempelajarinya. Yahfadhu Al Quran menghafalnya nama-nama dari Al-Quran. Yahfadhu wa yata'ammalu ma'aniyaha wastafidu. Jadi menghafalnya dan memperhatikan makna-maknanya dan mengambil faedah dari nama-nama tadi. Mahfum? Nah, bukan sebagaimana orang-orang sufi biasanya ada di kasetkan, dilagu-lagukan, ya. Nah itu dijual di mana-mana. Biasanya orang-orang Mesir yang biasanya suka kayak gitu. Itu enggak benar. Ya kan? Tentang Asmaul Husna ini bahkan di antaranya di antara manusia banyak yang menyalahgunakan dalam menggunakan ilmu sihir. Tenaga dalam. Tahu tenaga dalam? Di Sumatera ada tenaga dalam? Ada enggak? Di Jawa ini ada namanya apa? Gerakan ilmu bela diri yang dinamai dengan tenaga dalam. Ada yang namanya SH, setia hati. Ada yang namanya apa? Eh? Kerasakti. Nah ini mereka kadang-kadang menggunakan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala asma'ul husna. Dibikin untuk ilmu-ilmu yang tadi berbenturan dengan sunnah dengan al-islam. Membuat bid'ah, bikin korban, bahkan dibikin sihir Dibikin sihir nama-nama Allah ini, dibikin untuk sihir. Mereka yang mempelajari seperti tadi SH atau semisalnya itu atau dengan tenaga dalam menggunakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti di barangnya adanya nyembeli ayam, adanya puasa, adanya gerangan tertentu. Macam-macam yang mereka lakukan dari banyak bid bid'ah. Ini semua dikarenakan dikarenakan kebodohan, mereka tak tahu tentang sunnah, tak tahu tentang bid'ah sehingga mereka terjun dalam bid'ah pun tidak terasa. Maka seharusnya seorang kalau ilm terkhusus belum yang lain harus mengetahui tentang pembahasan tentang bid'ah yang dijelaskan oleh ahlul ilm dalam kitab-kitab mereka seperti al-i'tisam dan yang lainnya. Baik. Ya kan? <clears throat> Ini tadi sebagian apa yang kita telah lewati dari sarahnya Syekh bin Basrah rahimahullah tentang kandungan hadis yang tadi innal atan wa tis'ina isman mi'atun ila wahidan atau ila wahidatan man asadakhalal jannah. Itu tadi maknanya. Dan ini sering kita lewati dalam beberapa kitab yang kita pelajari dalam masalah akidah. Dan juga di sana dibahas bahwasanya bilangan 99 ini bukan bilangan yang terbatas ya kan? Kecuali sebagian dari al ulama seperti Ibnu Hazm dan yang lainnya membatasi bahwasanya nama Allah cuma itu tok. Karena memang dari lafaz dalam riwayat ini dan ataupun ulama yang lain yakni banyak dalil lagi yang dipakai untuk menjelaskan tentang bahwasanya nama Allah tidak, ter, tidak terbatas. oleh alam. Baik. Kalau rahimullah taala in Alim Bukhari bab soal bi asmaillahi ta'ala wal isti'adati biha. Ini yang sering telah kita sebutkan bahwasanya termasuk termasuk tawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah taala. Inilah tawassul yang syar'i. Ya kan tawassul itu adalah berperantara sampainya kepada Allah agar doa kita diijabahi bertawasul berperantara dengan menyebut nama-nama dan sifat-sifat Allah sebelum kita meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bab soal bi asmaillahi taala, bab meminta dengan menggunakan nama-nama Allah wal istiadzah dan berlindung dengan nama-nama tersebut. Berlindung dengan nama itu dari apa? Dari perkara-perkara yang kita ingin menghindar darinya dari syaitan dan yang lainnya. Dan anda tadi dengar tak sebelum maghrib? Atau setelah azan? Mereka bilang apa? Ya, ya Rabbi bil Mustafa. Apa? Balik maqasidana. Wa lana ma madha wa ya wasi'al karami. Nah itu. Apa namanya? Itu bisa. Nah itu. Itu itu termasuk bid'ah dalam doa. Ya kan? Ya Rabbi bil Mustafa. Ini dapat tawasul dengan datnya Nabi menjadikan datnya Nabi sebagai perantara untuk doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka menyebut ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana. Waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Dan ampunilah kami dari dosa-dosa yang telah lalu wahai yang maha luas kemuliaannya. Nah itu. Maunya seperti itu. Tapi mereka melampaui batas Dan ini dilakukan dengan lagu-lagu masalah. Khususnya orang sugian. orang ya. Orang-orang ini sugian pintar sekali dengan melakukan ini. Lagu bid'ah, lagu kurafat. Nah, ya. bahkan inilah yang mereka akhirnya apa? Berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mafhum? Dan itu bid'ah, walaupun itu bukan syirik secara tapi akan mengantarkan kepada syirik maka harus dibendung. Maka dikatakan dari mimbabi apa? Mimbabi sadi dari A. Sat membendung dari A perantara yang mengantarkan kepada perkara yang lebih jelek yaitu syirik. Qala Imam Bukhari rahimahullah hadatsana Abdul Aziz bin Abdullah hadatsani Malikun an Sa'id bin Abi Sa'id al-Makburi. An Abi Hurairah anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza ja'a ahadukum firasahu falyanfuthu fi sanifati thawbihi salah sama Wal yakul bismika rabbi. tu jambi wa bika arfa'uhu. Inam sakta nafsi faghfir lah. wa in arsaltaha faqfatha bima tahfadu bi ibadaka al-salihin. Berarti di sini hadis dari Abu Anhu bahasa Nabi SAW bersabda, "Apabila datang kepada seseorang dari kalian Apabila datang seseorang di antara kalian mendatangi firasnya, ini apa? Tempat tidurnya putuh supaya apa? Dikipaskan virus tadi. Tempat tidur tadi itu. Bisonifati saubihi. Artinya apa? Dikipasi dengan apa? Dengan sonifa. Sonifa itu ujung, akil, dan dan apa? Serban tak lomba Nama makan belum tau. Menang kalah kalang lomba rono. Hmm? Sini nggak ada lomba. Lomba apa? Masang serban. Besok kita kirim ke sana biar dilepaskan. Perhatikan itu. <clears throat> Falian bisani fati sawbihi. Jadi bila seseorang di antara kalian dan mendatangi tempat tidurnya, supaya tempat tidurnya dia badi kipasi dengan ujung bajunya. Nah, diginikan tiga kali. Sonifa itu adalah maknanya tarafusau Ujungnya pakaian tiga kali Wal yakul. Dan ini fi'il amr ya, ikhwah Hukumnya apa? Wa? Wajib. Hukumnya apa? Wajib. Walaupun supaya dia berkata bismika rabbi wada'tu jambi. Dengan namamu wahai Rabbku, aku meletakkan apa? lambungku. Maksudnya aku tidur. Ini namanya apa? Ini namanya tawasul dengan nama Allah bismika rabbi. Ya kan? Dengan nama wairabku, aku meletakkan lambungku. Wabika arfa'uhu. Nah, wabika dan dengan engkau. Ini tausul dengan apa? Tausul dengan dengan datnya Allah. Aku mengangkat jambi, mengangkat apa? Lambungku. Inam sakta nafsi. Jika engkau menahan jiwaku, um, apa? Nafsi apa? Sini nyawaku. Fagfirlah maka ampunilah jiwaku Wajar salta jika engkau melepaskannya ya Bama, bangunkan lagi dari tidurku. Kalau memang engkau ya Allah mematikan aku ketika tidur, total sugro, mati kecil jadi mati besar, maka ampunilah dosa-dosaku. Kata orang tidur itu langsung mah, mati nggak bisa bah, bangun. Nah, inam sakta nafsi faghfirlah jika engkau menahan nyawaku nggak kau balikkan ke ragaku, aku tidur kemudian langsung bablas mati mati kecil jadi mati besar, maka ampunilah jiwaku tadi. Dan jika engkau menghidupkan lagi dan engkau bangkitkan aku, atau jika engkau bangkitkan jiwaku, maka jagalah bima bila tahfadu bi ibadaka solehin. Dengan yang engkau menjaga dengannya itu para hambamu orang-orang yang soleh. Ini doa Masya Allah. Kalau tidur, bablas mati pun sudah minta diampuni. Kalau nanti di dibangunkan jadi hidup lagi dan bisa bergerak seperti semula maka supaya dijaga oleh Allah jiwanya seperti dengan apa yang Allah menjaga menjaganya untuk orang-orang soleh dari hamba-hambanya ini namanya apa doa bertawasul kepada Allah dengan apa nama dan apa sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala inilah yang syar'i Bukan kok setelah azan langsung ya Rabbi bil Mustafa kayak keledai, enggak tahu maknanya itu apa. Tahu keledai? Kayak kambing kebel, Nah, linga-lingo kambing kopok. Enggak tahu. Orang sini kalau menyerupakan orang yang bodoh itu apa, kayak kambing, kayak wedus kopok. Mana wedus kopok ini apa? Kawannya udah pergi, dia masih linga, lingo tola tole, Enggak tahu arahnya kemana kawan-kawannya. Apa? Nah. Yang penting dinyanyikan dengan lagu yang merdu. Enggak peduli ganggu orang, enggak peduli dakwah kepada syirik, kepada fitnah, enggak peduli. Adapun ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan sini adalah di sini tengok di sini. Idza jahadukum fi rasa falyanfuthu fi sanifati saubihi salah sama rot. Dan ini yufidul wujub. Bagi siapa yang memalingkan, datangkan dalil untuk memalingkannya. Kalau yang bukan Ta'ala tabau Yahya wa Bisru bin al-Mufaddal Anu Baidillah an Sa'id an Abi Hurairah Anu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa zada Juhairun wa Abu Damrah wa Ismail bin Zakaria Anu Baidillah an Sa'idin an Abi an Abi Hurairah Anu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rawahu Ibnu Ajlan an Sa'idin an Abi an Nabi sallallahu alaihi wasallam tabau Muhammad bin Abdurrahman wa Darawurdi wa Usamatu bin Hafiz. Warawahu Muslim juga di sini ada mutafakun alaihi juga Imam Muslim meriwayatkannya. Taib, lanjut atau enggak? Selesai? Hah? Apa? Lanjutkan? Sikit. Al hadis birakam rakam wa salasami'a wa arba'atis'in sana Muslimun sana Syu'bah an Abdul Malik an Ribai An Hudzaifah annahu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firasi qala Allahumma bismika ahya wa amutu. Wa idza asbaha qala alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusur. Jadi hadis dari Hudzaifah radhiyallahu anhu Bosnya beliau berkata adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila di awa-awa yakwi. Awa yakwi. Apa? Menuju ke Virusnya Ingin tidur di virusnya tempat tidurnya. Beliau berkata, Allahumma bismika, ahya wa amutu. Ini juga perhatikan. Tawasul dengan nama Allah. Allahumma bismika ahya wa amutu. Ajaran syar'i ini ditinggalkan oleh kaum muslimin. Di antara mereka alul bidak. Mereka mengganti dengan tawasul dengan apa? Dengan datnya Nabi. Tawasul dengan orang-orang soleh. Tafsir dengan jahnya Nabi. Nggak cukup dengan ajaran dari Nabi SAW. Allahumma bismika ahya wa amutu. Ya Allah, dengan namamu. Aku hidup dan aku mati. Aku dan aku mati. Wa asbah dan apabila dia masuk dalam waktu pagi. Rasulullah berkata, di ahyana. Tengok ini juga tawasul dengan apa? Dengan sifat-sifat Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah. Allah zat yang menghidupkan kami setelah mematikan kami. Wa ilaihin nusur. Ini biasanya dilakukan jam 3 malam ketika bulan Ramadan di sepeker di desa Sugian. Ingat siapa yang ingat? Siapa yang tahu? Biasanya kan Abu Maryam itu yang tahu, tetangganya itu. ya kan? ada sini Ya kan? Dinyanyikan biasanya apa? Jam 3 malam untuk sahur, sahur, sahur. Nah, sebelum ngomong sahur, ini dinyanyikan dulu. Di desa sana. Di Masjid Binika Tunggal Ika. Apa? <clears throat> Nah itu. Alhamdulillah, ya kan? Segala puji hanya milik Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Jadi tidur itu adalah mautatun suhro. mati kecil. Wa ilahin nusur. Dan hanyalah kepada Allah kita akan kembali. Segala puji hanyalah milik Allah yang dat yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Dan hanyalah kepada Allah lah kita kembali. Dan hanyalah kepadanya kita kembali. Ini tawasul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan tawasul dengan sifat-sifatnya termasuk tawasul yang bagian pertama biasanya dibagi oleh alul ilm. Yang di sana ada tiga tawasulat. Bahkan sebagian ulama mengatakan ada lima bagian. <clears throat> Baik, ada nomor 7395 serta Allah bersalah Sami awal tis awal in tis'in sana Sa'du benu Hafs sana Syaibanu an Mansurin an Rib'i bini, Hara bin Hiras an Hara an Khurasata bini hur an abidhar, an annahu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam matja'ahu Nalail qala bismika namutu wa nahya. Fa idza istaqala qala alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Sama saja. Qala bismika namutu wa nahya. Jadi Rasulullah SAW mengambil apa tempat tidurnya. Ah, Ida akhoda matja'ahu. Jika beliau memulai mengambil tempat tidurnya dari suatu malam, atau di malam hari, Beliau berkata, Bismika namutu wa nahya. Kita masuk dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan namamu, ya Allah, aku mati dan aku kami dan kami hidup. Dan apabila beliau bangun, beliau berkata, Alhamdulillah segala puji hanyalah milik Allah, dat yang menghidupkan kami setelah mematikan kami, wa ilahi nusur, dan hanya kepadanya lah kita kembali. Ini juga rawah muslim wa ألفين wa dasar. Wa وحدي asar. ini ya ikhwah Lalu <clears throat> kalau orang itu nggak puas dengan sunnah, maka akan ditambahi. Nggak puas dengan pengamalan yang syari, ya tadi itu dilagu-lagukan. Nah. Dan juga dikhususkan pada bulan Ramadan ketika membanguni orang-orang supaya sah sahur. Kita dengan bid'ah. Malam ini imsak jam 12 menit. Nah, itu. Nanti andanya jam apa? Jam 4 25 menit. Nah, itu. Baik. Maka sahabat Allah ta'ala wa taasi wa ta'assi bi alaihi salatu wassalam maka distahbabkan ta'assi. Ta'assa yang apa? Menteladani. Mengambil uswa. Apa? Baru azan nggak apa-apa. ya kan? Maka disebabkan mengambil teladan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza awa ila firasi yanfudu firasahu bi sanifati saubihi. Sanifa. Berarti kan itu bacanya sanifa maknanya apa? Ujung. Ditulis. Zakaria, ya, Rizki. Apa namanya sanifa? Rizki. Ujung. Saubi, ujung baju, bajunya. Suma yaqul Allahumma bismika ahya wa amutu bismika rabbi wa da'tu jambi wa bika arfa'uhu. Kama kan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yaqulu aidan Allahumma kini adzabaka yauma tab'asu ibadaka kama ya'ti. Ini ya kau perhatikan bagi kita semuanya tanpa terkecuali ana dan antum semuanya ya kan butuh dengan doa ini. Ya kan? Doa yang Butuh penting seperti tadi yang <clears throat> sebelumnya Ya kan? Mana tadi? <clears throat> Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uhu in amsakta nafsi faghfir laha wa in arsaltaha faghfatha bima tahfadu bi ibadaka salihin. Ini semuanya adalah perlu di, dihafal. Walhasil <clears throat> anu yata'assa bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dzalika indama yanamu wa indama yastaiqidu. Maka hasil ringkasnya, hasilnya dari pembahasan ini, bahwasanya seorang itu ya tasawuf mengambil teladan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal tadi ketika dia tidur dan ketika dia bangun. Wajal istiqat, istiqat ketika dia bangun. ya Yaqulu alhamdulillahi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله كما في الحديث الصحيح من تعرق من الليل فقال فذكر فتقرأ الذكر طيب sebagian dalam hadis yang sahih man ta'arra dari kata arra ya ya arru roknya ini rok yang rok double rok kembar. Bacanya man ta'arro. Siapa yang mana ya Pak? Takollaba. Siapa yang terjaga dari tidurnya di malam hari, maka dia berkata dengan doa tadi, lalu menyebutkan hadis tadi atau dikerta tadi. Fal maksud annal mu'min yata'assa bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadil umur sawa'an fi ma yata'allaqu bil istiqat wa fi ma yata'allaqu bin nawm au ghairi dalik. Maka maksud daripada hadis tadi itu, perhatikan saya benar mengatakan maksud daripada hadis tadi yang telah kita lewati seorang mukmin mengambil teladan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkara-perkara ini sama saja dalam perkara yang berhubungan dengan ketika dia bangun dan dalam perkara yang apa dia itu yang berhubungan dengan ketika dia tidur atau yang selainnya. Nah, sama saja bima, sama saja dalam apa yang berhubungan ketika bangun dan dalam apa yang berhubungan dengan ketika tidur dan yang lainnya, yakni mengambil telat dan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti tadi apa? Mengipasi apa? Tempat tidurnya dengan ujung bajunya, ya kan? Tiga kali. Dan yang dan doa-doa tadi perlu dihafal. Baik. Soal pertanyaannya, ma hikmatul nafat? Apa hikmahnya? Apa tuh hikmahnya? kita kok membersihkan tempat tidur dengan apa? Dibersihkan tempat tiga kali. Jawabannya ja'a bi riwayah al-ukhra annahu la yatri madza akibuhu madza apa? Madza akibu fi atau madza aqabahu fi hadza syai. Oh madza khalafahu. Sebenarnya madza khalafahu. Maka sebenarnya dia tidak tahu apa yang tertinggal di tempat tadi, tempat dia tidur. Tiba-tiba ternyata apa? Loko kobra. Gitu. Ya nah, itu. Ternyata apa? Ada ular? Ular kobra. Nah. ular dari bawahnya dia nggak tahu apa yang tertinggal di tempat tidurnya maka perlu dikebasi dikipasi sampai tiga kali pakai sapu atau pakai apa ujung baju dan yang semisalnya pakai sulak dan yang semisalnya. Olah alam. Tapi ikhwah, itu tadi sebagian apa yang kita lewati dari kalamnya saya bin Bas dan beberapa faedah mungkin dari sebagian kalimat dan maknanya ini perlu diingat dicatat semoga bermanfaat bagi kita semuanya alhamdulillah